Tapi ya, bismillah. Anda bacakan dulu selanjutnya. Kita lihat eropnya di sini ya. Wa mislu ya la syurtati lisusi. Ya harfu nida'in mabniun ala sukuni yufidu al istighosata. Ya adalah huruf nida yang dia mabni di atas sukun yufidu al istighosa. dia itu memberikan faedah istighosa, yaitu bermakna meminta pertolongan la syurtati allamu harfun harfu mabniyun alal fathi huruf yang mabni di atas fathah Itu tulisannya Anna soya ya, asyurta harusnya. Asyurtati ismun majrurun billam wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mustaghasun bihi wal jar wal majruru muta'alliqun biya li'anna fiha ma'nal fi'li dan jer dan majurur itu muta'alliq yaitu memiliki ikatan biya dengan ya. Kenapa? Li'anna fiha karena di dalam huruf ya tersebut makna fi'li ada makna fi'il. Dan itu dulu sudah pernah kita sebutkan dalam bab munada. Setiap ada watun nida itu ada makna fi'il di dalamnya. Seperti kalau kita katakan ya Muhammadu. Makna fiilnya itu adalah ud'u atau ad'u Muhammadan. Saya memanggil atau menyeru Muhammad. Nah, di sini tadi dikatakan sama beliau asyurta ismun majrurun bil lam. Syurta di sini adalah isim yang dimajrurkan dengan lam. Wa alamatu jarrihi al kasratu dan tanda jernya itu nanti dengan menggunakan kasroh kemudian wahwa mustagosun bihi dan dia itu adalah mustaghosu bihi wal jar wal Adapun jar dan majrur yaitu syurtati muta'alliqun biya itu punya ikatan dengan huruf ya. Li'anna fiha karena di dalam huruf ya tersebut ha itu kembalinya ke ya makna fi'li ada kandungan makna fi'il di dalamnya. Dan setiap ada watun nida itu memiliki makna fi'il di dalamnya ya ad'u atau makna fi'il yang lain. Makanya dikatakan jar dan majrur ini muta'alliq punya ikatan dengan huruf nida ya. Berarti nanti i'rabnya adalah fi mahallin nasbin li'annahu munada. Ya. Fi mahallin nasbin li'annahu munada. Jadi takdir fiilnya nanti ya bisa ditakdirkan dua di situ. Pertama ad'u atau unadi. Ya. Kan dikatakan sama beliau li'anna fiha ma'nal fi'li. Nah, makna fi'il di situ kalian garis, kalian tambahi. Makna fi'il di situ bisa jadi bermakna ad'u saya menyeru atau unadi saya memanggil. Ya, jadi setiap ada watun nida itu pasti ada takdir fi'ilnya. Kata toti jar majrur ini memiliki ikatan dengan huruf ya. Kenapa? Karena di dalam huruf ya itu ada takdir fiil, ada takdir makna fiil di dalamnya. Ad'u saya menyeru atau unadi saya memanggil. Itu takdir fiilnya. Jadi kalau kita katakan ya Muhammadu itu maksudnya adau Muhammadan atau unadi Muhammadan. Saya menyuruh Muhammad atau saya memanggil Muhammad. Ada fiilnya. Paham ini? Nah, nanti tambahan i'rabnya untuk la syurtati wa huwa mustaghasun bihi ya dan dia adalah mustaghasu bihi fi mahalli nasbin li li'annahu munada. Menunduki kedudukan nasab li'annahu dikarenakan dia itu adalah muna, munada. Paham ini? La syurtati ismun majrurun billam wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mustaghasun bihi fi mahalli nasbin li li'annahu munada. Ya, menduduki kedudukan nasab karena dia sebagai muna, munada. Kenapa? karena terletak setelah ada watun nida. Setiap yang terletak setelah ada watun nida, maka pasti dia itu adalah munada. Namun di sini harus dijerkan agar bisa menjadi uslub istighosa. Inilah yang dikatakan majrurun lafdon mansubun mahallan. Secara lafad dia majrur, secara kedudukan dia nasob. Secara lafad majrur karena ada huruf jer, secara kedudukan nasab karena sebagai muna munada terletak setelah ada watun nida. Setiap ada watun nida itu pasti ada makna fiil di dalamnya. Makanya munada itu nasab itu secara asal bukan karena ada watun nidanya. Tetapi karena apa? Ada makna fi'il yang ditakdir, ditakdirkan. Apa makna fi'ilnya nanti? Ad'u atau unadi. Berarti kalau kalian katakan seperti ini. Ya la surtoti. Itu takdirnya seperti ini. Ad'u la surtoti. Atau kalian katakan ya Muhammadu. Itu takdirnya ad'u Muhammadan atau unadi Muhammadan. Saya menyeru atau saya memanggil Muhammad. Makanya jar dan majrur ini punya ikatan. Punya hubungan dengan adawatun nida. Kenapa? Karena adawatun nida ini ada makna fi'il di dalam di dalamnya. I'rabnya tadi wa huwa mustaghasun bihi fi mahalli jarrin li'annahu munada. Menduduki eh, fi mahalli nasbin li'annahu munada, menduduki kedudukan nasab karena dia adalah munada. Itu untuk i'rab yang pertama di sini. Lil susi allamu harfu jarrin mabniun alal kasri. Lam adalah huruf jar. Ya mabniun alal kasri yang dimabnikan di atas kasroh. Paham? Cara membacanya itu li, bukan la. Karena memang pada tempatnya ya, bukan sebagai munada kan. Asusi ismun majrurun bil lam. Asusi Asusi ismun majrurun bil walamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mustaghasun lahu. Wal jaru wal majruru muta'alliqun biya. Ini juga sama, cuman perbedaannya di sini dia adalah mustaghasun lahu. Paham? Ini i'rab uslub istighosa. Paham? Kalau yang pertama memang harus ada tambahan fi mahalli nasbin li'annahu munada atau fi mahalli nasbin munada harus ada tambahan itu karena setiap kata yang terletak setelah ada watun nida itu harus menjadi munada dan yang namanya munada itu dalam keadaan nasab. Ya, yang namanya munada dia dalam keadaan nasab. Malhuzatun catatan yajuzu an tuhzafa lamul mustaghasi ma'al ityani bil alif fi akhirih iwadon anha. Ini seperti pembahasan yang kemarin. Boleh lamnya lam mustaghosulahu atau mustaghosubihi maksudnya itu dibuang. Tapi ma'al ityani bil alifi. Tapi bersamaan harus didatangkan huruf alif fi akhirih pada akhir dari mustaghosubihi. subihi. Jadi boleh lamnya lam mustaghosu itu dibuang, lamnya yang dibaca fathah itu boleh. Dan kalau dibuang pun dan didatangkan alif tetap namanya uslub istighosa. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Iwadon anha itu sebagai ganti dari lam tersebut. Anha, anha, domirha kembali ke lam. Ya. Iwadon anha sebagai bentuk untuk ganti dari lam tersebut yang telah dibuang. Mislu ya Khalidan li Zaidin. Wahai Khalid, tolonglah Zaid. Ya, ini tetap namanya uslub istighosah. Meskipun huruf lamnya itu tidak ada. Ya. Meskipun huruf lamnya itu tidak tidak ada. Kita lihat i'rabnya ya harfu nida'in mabniun ala sukuni yufidul istighosa. Ya, adalah huruf nida' mabniun ala sukun, dia dimabdikan di atas sukun. Yufidul istighosa memberikan faedah istighosa. Kalau di kitab kita ini dikatakan seperti ini khalidan. Khalidan munada Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Khalidan itu adalah munada. Mabniun ala dhammi dimabnikan di atas dhamma. Padahal situ harokatnya fathah. Fi mahalli nasbin menduduki kedudukan nasab jelas sebagai munada. Wal alifu adapun wal alifu adapun alif iwadun anil lamil jarri al mahzufa adalah pengganti dari lam huruf jar yang telah dibuang. Anda tambah i'rabnya ya, ditulis, diperhatikan. Kalau kita buat contohnya Khalidan. Khalidan munada mabniun ala dhammi al-muqaddari ya khalidan munada mabniyun ala dhommi al muqaddari Hafum? Bukan zahira di situ ya, muqaddar, mabniyun ala dhommi al muqaddar. Khalidan di situ adalah munada yang mabni. Tanda mabninya itu di atas dhamma tapi muqaddar. Ditakdirkan ada. Kenapa? mana'a min zuhurihi al-fathatu. Ya, ditulis mana'a min zuhurihi al-fathatu. Al-munasabatu lil alifi. Paham? Munada mabniun ala dhammi al-muqaddari mana'an min zuhurihi, mencegah dari menampakkan domma tersebut, itu artinya al-fathatu al-munasabatu lil alifi, yaitu harokat fathah yang mencocoki huruf alif setelahnya. Karena kan kalau ada huruf alif yang paling cocok dengan alif itu adalah fathah. Kalau ada huruf waw yang paling cocok adalah dhammah kalau ada huruf ya yang paling cocok sebelumnya adalah kasroh. Makanya khalidan munada mabniyun ala dhommi al muqaddari dhamma yang ditakdirkan. Kalau secara lafaz tidak dhamma di situ fathah. Tapi kalau secara takdir dia adalah dom dhamma. Jelas kenapa memakai dhamma? Mabniin ala dhommi karena munada mufrad alam muf alam mufrad. Paham ini? mana amin zuhurihi mencegah dari menampakkan harokat dhamma tadi al fathatu al munasabatu lil alifi yaitu harokat fathah yang mencocoki dengan huruf alif setelahnya. Paham? Tetap i'rabnya fi mahali nasbin ya. Kalau kalian tanya apakah i'rabnya tetap fi mahali nasbin? Tetap fi mahali nasbin karena sebagai munada. Ya, fi mahalli nasbin munada. Ya, menunduki kedudukan nah, nasab. Wal alifu iwadun anil lamil jarri dan alif adalah pengganti dari jam lam huruf jar yang dibu yang dibuang. Dan ingat ya, alif ini adalah huruf. Artinya kalau mau kalian i'rab wal alifu harfun mabniyun la mahalla lahu al i'rab. Alif tersebut adalah huruf mabniyun yang dia mabni di atas sukun. Paham? La mahalla lahu al i'rab. Tidak ada i'rabnya. Paham ini? Alif di situ adalah huruf dia mabni la mahalla lahu al i'rab. Tidak ada i'rabnya. Itu kalau mau kita i'rab secara keseluruhan semuanya. La Zaidin allamu harfu jarrin mabniun alal kasri Zaidin ismun majrurun billam wa alamatu jarri al kasratu wa huwa mustaghosun lahu wal jar wal majrur muta'alliqun biha. Ini sama i'rab yang tadi. Berikutnya wayajuzu antul hiko ha usakti bil mustaghasi bihi. Dan boleh melekat atau ha sakti yaitu ha usakti yaitu ha yang disukun ya. Itu boleh melekat dengan mustaghasi bihi. Seperti penjelasan yang kemarin. Takulu engkau katakan ya Khalidah. Ya. Ya Khalidah. I'rabnya ini itu persis dengan i'rab yang tadi kita sebutkan yang yang barusan ini. Ya Khalidan. Itu persis. Cuman tambahannya di sini ditulis waha usakti harfun mabniun ala sukuni. la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Dan hak sakit di, di sini itu adalah huruf yang mabni di atas sukun la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Jadi kalau kalian mau i'rab mana tadi? Ya khalidah itu i'rabnya sama dengan yang tadi kita disebutkan di atas. Ya harfun nidain terus mabniun ala sukuni yufidul istighosa pam terus khalida munada mabniun ala dhammi al muqaddari mana min zuhurihi al fathatu al munasabatu lil alifi ya mana min zuhurihi al fathatu al munasabatu lil alifi fi mahalli nasbin munada wa ha usakti harfun mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab tidak ada i'rabnya Sampai sini difahami kan? Cara mengi'rabnya. Kemudian berikutnya waqad yata'addadu al mustagosu fayuqalu masalan dan terkadang mustagosunya itu yata'addad yaitu berbilang lebih dari satu bukan hanya satu tetapi lebih dari satu fayuqalu masalan maka dikatakan contohnya ya lal aqwiyai walil qadirina lid du'afai ya ya lal aqwiyai walil qadirina wahai orang-orang yang kuat dan orang-orang yang mampu lid du'afai tolonglah orang-orang yang lemah Paham? Ini bihinya ya. Mustaghosubihinya, mustagosu di sini maksudnya Mustagosu bihinya itu boleh lebih dari satu. Paham? Kalian katakan ya lal aqwiyai walil qadirina. Tapi lam yang pertama wajib dibaca dengan fathah. Mafhum? Adapun lam yang kedua, yang bagian termasuk bagian dari mustaghausu bihi karena kan kalian minta tolong kepada orang-orang yang kuat dan orang-orang yang mampu. Lam yang kedua ini har, tetap eh, harus dibaca dengan kasro. Alasannya jelas ya. Karena sudah diperantarai dengan harful atfi. Artinya, dia di sini majrurnya i'rabnya bukan karena sebagai munada lagi. Makanya dia tetap dibaca majrur dengan lam yang dikasrohkan. Paham ini? Bukan dibaca ya lal aqawiyai lal qadirina tidak. Karena yang kedua ini lil qadirina dibaca kasroh karena posisi dia itu bukan lagi fi mahalin nasbin sebagai munada, tapi dia situ maktufun, maktuf. Artinya karena dia huruf jer sudah bisa dikembalikan kepada hukum asal asalnya yaitu dibaca majrur. Kalau lal akawiyai ini huruf jer tapi menempati bukan pada tempatnya. Paham? Dia itu berada pada tempat posisi muna munada makanya dibaca dengan harokat fathah sebagai tanda bahwasanya lam huruf jer ini sedang berada bukan pada tempat aslinya. Karena yang namanya munada kan mansub. Kok tiba-tiba ada huruf jer masuk di tempatnya nasob? Paham? Makanya dibaca dengan fathah sebagai isyarah lam ini sedang tidak berada pada posisi aslinya. Adapun lil qadirina itu pada posisi aslinya sudahan. Kenapa? Karena dia bukan munada, dia hanya maktuf. Diperantarai dengan huruf atof. Makanya kata beliau di sini, fatazillu lamul mustaghasi al-awwali atau ya al-awwalu, maka jadilah lam mustaghasu bihinya tadi yang pertama maftuhatan dibaca fathah, ya lal aqwiyai watuk tuksaru lamin ba'dahu dan dikasrokan setiap lam yang terletak setelahnya. Karena lil, ak, uh, lil qadirina itu adalah lam yang kedua setelah lam yang pertama tadi, maka dia dikasrohkan secara mutlak, secara keseluruhan. Ai lil qadirina lid du'afahi. Semuanya dibaca kasroh. Adapun yang pertama, lal akwiyai tetap dibaca fathah karena jelas dia bukan berada pada tempat asli aslinya. Adapun lil aku, atau lil qadirina dibaca dengan kasroh karena dia sudah berada pada tempatnya. Dia hanya diperantarai dengan huruf atof saja. Jadi boleh nanti mustaqosobihinya itu berbilang lebih daripada satu. Kalian minta pertolongan kepada banyak orang misalkan. Kepada orang-orang yang kuat dan orang-orang yang mampu. Dia nggak kuat tapi mampu sih sebenarnya. Boleh kalian minta tolong keduanya. Tapi nanti perantaranya diperantarai dengan harfu adfin. diperantarai dengan huruf huruf atof. Kita lanjutkan ke uslubul istifham nomor 180. Itu yang belum dibaca kemarin ya. Uslubul istifhami wa ahruful jawabi. Uslub-uslub istifham dan huruf-huruf jawabannya. Sekarang lihat. Di sini beliau tidak menyebutkan tentang definisi uslub istifham. Beliau langsung menyebutkan ada watul istifham sama sebuah kisah begitu ya. Kisahnya nanti anak tidak bacakan, anak mau mengambil poin-poin ringkas tentang masalah uslub istifham ini. Dilihat ya, uslub istifham. Apa makna dari uslub istifham itu? uslub istifham dia itu adalah uslub yang digunakan untuk bertanya. Digunakan untuk bertanya tentang sebuah perkara dan untuk mengetahui sebuah perkara. Ya. Dia itu adalah uslub yang kita gunakan untuk bertanya tentang sebuah perkara. Ini umum. Perkara ini apapun bentuknya. Ansyai'in ma. Kalau disebutkan ansyai'in ma berarti umum. Paham? Atau digunakan untuk bertanya tentang sebuah perkara atau untuk mengilmui sebuah perkara, mengetahui sebuah perkara. Ini uslub istifham. Kemudian selanjutnya uslub istifham atau adawatul istifham, alat-alat yang digunakan untuk bertanya itu terbagi dua. Yang pertama hurufu istifhamin, yang kedua asma'u istifhamin. Jadi ingat ya, alat-alat yang kita gunakan untuk bertanya itu terbagi menjadi dua. Ada huruf istifham. Yang kedua ada isim-isim istifham. Huruf istifham Ana rinci dulu karena di buku kita ini hanya sedikit saja penjelasannya. Huruf istifham yang pertama adalah alif ya a al hamzah hamzah ya tulisan al hamzah itu huruf hamzah yang kedua adalah hal Yang pertama adalah hamzah. Kalau kita baca nanti a asafara Muhammadun itu huruf. Artinya kalau dia huruf nanti tidak ada i'rabnya di dalam jumlah. Yang kedua adalah hal. Selanjutnya kedua huruf ini huruf hamzah dan huruf hal itu sama-sama bisa masuk pada dua jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. dua huruf istifham, hamzah dan hal itu sama-sama bisa masuk kepada jumlah. Mau berbentuk jumlah ismiyah atau mau berbentuk jumlah fi'liyah. Kita buat contohnya dulu. Masuk kepada jumlah ismiyah Azaidun maujudun. Tulis ya, ini untuk memudahkan memahami nanti. Karena kan buku kita ini ringkasan. Azaidun maujudun. Ini jumlah ismiyah. A harfu istifhamin. Mabniun alal fatihi la mahala lahu minal i'rab. Zaidun. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Al-fathatu al zahiratu ala akhirihi. Liannau ismul mufradi mubtada'un. Maujudun nanti sebagai khobarnya. Contoh yang kedua, hal Zaidun maujudun? Hal Zaidun maujudun? Jadi mau hamzah, mau hal sama-sama masuk pada jumlah ismiyah. Contoh jumlah fi'liyahnya sekarang asafaro zaidun asafaro zaidun apakah zaid telah safar jumlah fi'liyah safara fi'lul madi mabniun alal fathi kemudian hal safara zaidun ya hal safara zaidun persamaan hamzah dan persamaan hal sama-sama masuk kepada jumlah mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu persamaannya Sekarang berikutnya perbedaan antara hal dan hamzah. Tadi kan persamaannya sama-sama masuk kepada jumlah, mau jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah. Sekarang perbedaan antara hal dan hamzah. Kalau hal hanya masuk kepada jumlah yang musbit atau musbat nanti dibaca musbat ya. Jumlah yang tidak didahului oleh huruf nafi. Jumlah yang ditetapkan. Tidak ada huruf nafinya. kalau hal hanya masuk kepada jumlah yang musbat. Jumlah yang tidak didahului dengan huruf nafi. Adapun hamzah itu masuk kepada jumlah yang musbat dan jumlah yang manfi. Mahfum? Kalau ham, adapun hamzah itu dapat masuk kepada jumlah yang musbat dan jumlah yang manfi. Jadi jangan pernah kalian ingin bertanya tentang kalimat yang mengandung penafian tapi bertanyanya pakai hal. Misalkan kalian ingin bertanya seperti ini, anak kasih contoh. Kalian bertanya, apakah Zaid tidak safar? Jangan kalian bertanya seperti ini. Hal lam yusafir Zaidun? Ini salah ya. Kalian bertanya, hal lam yusafir Zaidun? Ini salah. Kenapa? Karena hal ini hanya masuk kepada jumlah yang musbat. Jumlah yang tidak didahului oleh huruf nafi. Jadi kalau kalian bertanya, hal lam yusafir Zaidun, ini salah. Meskipun sebenarnya kalau difahami maknanya, apakah Zaid tidak safar? Ya, sah-sah saja gitu. Namun dalam uslub bahasa Arabnya, penggunaan ini salah. Paham? Yang benar itu hal yusafiru Zaidun. Apakah Zaid safar? Nah, itu betul. Tapi kalau kalian bertanya dengan konteks nafi, jangan pakai hal. Karena hal itu adalah ada watul istifham yang hanya masuk kepada jumlah yang musbat. Yang benar itu kalian bertanya seperti ini. Alam yusafir Zaidun. Itu baru betul. Kenapa? Karena hamzah ini bisa masuk kepada kalimat yang musbat dan bisa masuk kepada kalimat yang manfi. Sekarang jawabannya. Kita masih bahas hal di sini. Kalau menggunakan hal maka jawabannya memakai kata na'am dalam keadaan isbat dan memakai kata la dalam keadaan nafi. Kalau memakai hal ya. Kalau jawaban untuk hal, kalau dalam keadaan isbat kalian tetapkan iya, maka jawabannya nanti na'am. Tapi kalau, kalau jawaban yang kalian tetapkan itu adalah manfi, Mahfum? Bermakna penafian, kalian nafikan, maka jawabannya nanti adalah la. Anak kasih contoh. Pertanyaannya, hal korok tahazal kitabah. Apakah engkau telah membaca kitab ini? Hal korok tak hazal kitaba? Kalau kalian tetapkan memang sudah baca, jawabannya, Naam, korok tu hazal kitaba. Atau naam, begitu saja pun bisa. Iya, saya baca kitab itu. Tapi kalau kalian nafikan, kalian tidak baca buku tadi, jawaban, La. Ma korok tu hazal kitab. Tidak, saya tidak membaca buku itu. Paham? Kalau memakai la. Eh kalau memakai hal. Jadi kalau kalian ditanya memakai hal, kalau kalian tetapkan iya, jawabannya pakai naam. Tapi kalau kalian nafikan tidak, jawabannya pakailah. la. Kemudian memakai hamzah. hamzah kalau jumlahnya adalah jumlah yang musbat ini perincian yang pertama hamzah kalau jumlahnya adalah jumlah yang musbat karena hamzah kan punya dua keadaan ya jumlah musbat sama jumlah manfi kalau jumlahnya adalah jumlah yang musbat apabila jawabannya isbat memakai na'am dan apabila jawabannya nafi memakailah. Jadi kalau jawabannya itu isbat kalian tetapkan pakai na'am. Kalau jawabannya nafi kalian pakai la. Seperti Kalau ditanyakan, ta hazal kitaba? Ya. ta hazal kitaba. Ini kalimat musbat ya. Kalau kalian tetapkan, iya saya memang baca buku itu, jawabannya, na'am. tuh hazal kitaba. Ya, pakai na'am jawabannya, na'am. Kalau kalian ditanya, ta hazal kitab? Na'am. Apakah kamu baca buku ini? Kalau memang kalian baca, kalian jawab iya. Tapi kalau kalian tidak membaca buku itu, jawabannya adalah la. Ma qara'tu hadzal kitab. Saya nggak baca buku ini. Difahami? Sekarang Hamzah yang jumlah manfi. hamzah untuk jumlah yang manfi. Kalau keadaannya isbat, jawabannya bala. Ya. Kalau jawabannya isbat, maka jawabannya memakai bala. Seperti kalau ditanyakan tadi, Alam takro hazal kitab? Apakah engkau tidak membaca buku ini? Kalau kalian tetapkan kalian tidak membacanya, maka jawabannya nanti bala. Oh, kalau kalian tetapkan kalian membacanya ya. Kan pertanyaannya, alam takroh hazal kitab, apakah kalian telah membaca buku ini? Kalau kalian tetapkan, kalian telah membacanya? Jawabannya, bala. Seperti ala, uh, ala alam ukhbirukum, seperti kata Rasulullah, apakah mau saya khabarkan kepada kalian? Kata para sahabat, bala. Mau kami dikhabarkan. Berarti kalau kalian tanya alam takro hazal kitab, kalau kalian memang membacanya, kalian jawab bala korok tu atau ya korok tu hazal kitab. Saya telah membaca buku ini. Tapi kalau jawabannya manfi, maka jawabannya memakai kata naam. Bukan la, tapi naam. ya. Kalau jawabannya manfi, kalian tidak membaca buku tersebut, misalkan kalian ditanya, "Alam takra hazal kitab?" Kalian ingin mengatakan, "Iya, saya tidak membacanya." Jawabannya adalah, "Na'am, ma qara'tu hazal kitab." Janganlah tapi na'am.